Ya coba guru-guru sing top saiki sing alumni nek kon milih pilpres ora ngelan. Mergo wah kok guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis cukup keminter kabeh. itu paling gaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah karo aita ila ilaharu Apakah kamu Muhammad Kue ngadepi arek itu itu bahasa Jawa piye piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain sirik. Ya oke lah, kalau sirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, itu itu sirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu sirik-sirik yang resmi <laughs> ya. Tapi sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji golek duit, abadi. Wah itu kan, wah itu makanya sirik seperti ini jenis sirik hobi, sirik yang banget apa? sama, tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa samar tapi yang dilotok. Lu kalau nanti saat ini sering menjadi sepuluh bujuk bukan karena saya inon kubur, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hatmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa jadi sepuluh anak kalau Hasan dia biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu, karena ini hatmun nafsi ya pak hebu nafsi, mengalahkan apa? Hawa nafsu. kajian Nabi itu ya biasa. kajian Nabi bahkan kalau nyon saya keterucut gejolak sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu ya apa Itu Nabi sampai dungo nangis, ya Allah, kalau saya gelak ini semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Saya lihat Mustafa, orang itu Mustafa, orang jenggot, ada yang Nah ternyata eh, panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina. Setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun saya mengikuti tren, eh, secara jauh ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawat tunggu di Medina. Eh, ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrohu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Ya Allah setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan apa? Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi ya, itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul hodok apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh, ya sudah. Akui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru cukup-cukup di Kristen anyar, wah itu Baghdad tentu ibadah luar Orang wes hoax fitnah gak jelas. Sakit ini melok. Parah. Lho kulo kula mbek tak nih nih sampai sampai kulo sowan teng mriki sampai sampai Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dugo nih dulu. Yang sirain Mustafa pas sak sikil kuwi soalnya. Tapi kalau paling gak dilingi dengan Mbak Pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sopan ke Jogja, bukan mereka yang sopan ke saya. lingi dengan aku jadi sopan. Nunggu ya geser Lalu soal takdir aku semula mulai itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku sing ngaji gak apa. Nak ke wani. Nah, wani tak somasi. Ya. Iblis mulai. Lagi <laughs> lu kafe pasane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu yang lawak, yang jogo Sampai kepinginnya tawar. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya sampai sohabat. ya orang lah orang yang biasa mulia. Jadi ini Nabi kemangan kau budak. bukan saya budak terbaik? Malah Nabi bangga. Jangan ini budak ini bangga. Bukan saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu jujine dikelmuti terus tisune yo nganggo napa dengkule nopo nganggur nopo, sak-sak nopo isore dengkul bahasa bahasa Arabe sak apa kentol ya kowe ku cara kowe kiai sen to eh coba, sini kena saya coba-coba ayo coba, kowe di diundang bupati terus mangan keklamuti drijimu isen gak eh coba, oh isen gak Neng riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dia harus seperti apa? Oh isin iya, nggak sama Mustafa isin iya, GRT badal. <laughs> Darah ini nih sangan kayak rata aku. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang nggak diundang bupati malah suci. Wah ya deh. Tapi baru gue juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawad itu dalam banyak hal kayak orang awam belanja sendiri di pasar ketika istrinya bawa ya gak boleh sahabat memaksa bawa yang nggak boleh. Nabi Masyur mengatakan sohibul haki ahakku ayah milah. Sebagai riwayat sohibul mata ahakku ayah milah. Sing di barangmu pantas sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saya ini coba nih izin belanja nih pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu suka, itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap dua minggu mesti ke pasar ya anak-anak selain niat hiburan terus jadi wong awam penak kalau celok kitab biasa tempat biasa bisu-bisuan kanca itu biasa santai lah biling gilingan anak kita awam wah tapi ke joniro aku takut kalau minum tempat karya dan itu unik uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Eh, tentu nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awan nyifati nabi ini, wa ma arsalna qabla kaminal mursalina illa innakum la yakuluna ta'ama wa yamsyuna fil Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku aku ning pasar Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu nih nanti santri tapi lucu dewi. Allah itu pernah nyifati ya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan yo ya koyo umume wong wayam yamsyuna fil aswat dan jalan-jalan di pasar. Terus Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai kucing ngamuk ya biasa. Kepengen sarapan jebule disediakan no, yo. Ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya yo. Apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buatan enten ya Rasul. Idan asumi tak poso. Ya santai aja. Kue tanya nyanyi. <laughs> Gak tergani wong lanang. Lah kok mbok direga. <laughs> Ora ono nabi kelakuan koyo kowe niku. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai wae ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misalnya wis niat poso, poso sunat ya syaratnya, syaratnya poso sunat. Wis niat poso, jebule jam 8 Aisyah masak enak itu garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir ya sudah aku rasih itu bos ya ke orang kok sok religius istiqomah dalil orang orang orang nabi wae muka ya muka santai wah tapi aku orang ngajari ke muka oh itu kriminal kriminal ini diajari milih sing no aku wis kelakuan kelakuan abdul nafsi wa abdul hawa ya kan kapten ini ini sing abdul tenan biro biro saya sing abdul tenan Biro, Ono ngaco. Jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanallah di asro di abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ra abdu wa, kabeh wong ra abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu. Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya abdul hawa, abdul nafsi, abdul khayal, abdul pilpres, abdul pilek, abdul apa meneh? Abdul WA, abdul Gue saya ingin ini, gue nak pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya gimana ya? Ayo jawab itu. <laughs> Ayo jawab kita sih. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngebono ATM, orang Allah akbar langsung melayu. Apa pas Allah akbar eling? Jawab aja jawab. Ya saking stakwa pangeran, ngebono ATM wis mlebu. Ya, orang bukan nak nopi ini Oh wow, apa langsung gredeg nangis melayu di masjid. Lali nak. ATM wis oh Ana sing nang ngono ayo tak jam keluarga lagi Apa? Apa wis adan, antri mu nomor telu wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. itu berarti Abdul ATM tak Abdul. Ayo eh, coba Sing jigo tenang khusuk lah ayo. Ya, nah sing ra khusuk karuan sing kowe gue. Apa kowe misalnya ATM boleh boleh sonadat tetep buat terus nopo mulai. <laughs> Zaman sahabat orang anak Zaman sahabat itu sampai transaksi weh Wadarul Ba'idha nudiyali sholati yaumil jum'ati fas'au iya. ila dikriya wa darul Ba' Darul Ba' maknanya tinggalkan transaksi ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga gak ngajarkan ATM buat tinggal itu satu-satunya aset ya, orang yang ngajar Tapi kan iso di cancel tak jadi paham ya? Iya. Rata-rata buat cancel, buat tokno, buat terus kira-kira. Kabeh sak sengaja aku nunggu kabeh kelakuan oh, iya. oh tak ulang kirang tahun panjang ada perkembangan. Ya tetap jubo. dia dia kok tadi ulma loh. Tapi ojo terus loh. Ben ini gilingan ah. orang lakoni eta manita khuda ilah. Lain nabi nanti dawo abu hodu ilahin ubida bil arzi iku hawan nafsi. ele pangeran. Ya tadi logikanya tadi darani pangeran merkot top. Top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu tapi kita tuhan kan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah Allah pangeran itu hakikat. <laughs> Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi man, duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah atau menuhankan ATM? Ya, makanya disebut Abu Hudu ilahin. Kamu menuhan menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya orang mungkin kok ah, goblok-goblok ke ya, uang mengerakno duit ATM. Kita ngaji khatam ini.